di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu an ya Rasulullah SAW menyebutkan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada tiga masjid yang pertama al masjidil haram al masjidil haram di Mekah yang kedua wa masjidil aq wa masjidil rasul SAW masjid Nabawi dan yang ketiga wa masjidil aqsa yang pertama kenapa disebut al masjidil haram di dalam kitab Marisil Majalis Syekh uh, asa adabi Rimahullah menukilkan bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala diceritakan memberikan satu perintah pertama kepada Nabi Adam AS. Setelah Nabi Adam turun ke muka bumi di Nepal, Siti Hawa jatuh di Jeddah, terpisah keduanya eh, selama 100 tahun, satu abad, Allah pertemukan mereka. Allah pertemukan mereka mengijabah doa Nabi Adam AS bertemu kembali dengan Siti Hawa istrinya. <coughs> nah, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril Lalu situ Allah berfirman kepada Nabi Adam AS, Ya Adam, ini ladaya baitun bibakatan mubarakah, allati tus'a alladhi yusawi arshi Hai Adam AS, Hai Adam, aku punya satu uh, rumah di Bakah yang Allah berkahi, yang aku berkahi, yang lurus dengan arshku. Subhanallah. Di dalam nas ini disebutkan bahwa ternyata Ka'bah lurus dengan arsh Allah. Inilah alasan kenapa kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lurus dengan arus Allah. Maka kesucian arus Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Makanya wilayah atau area yang berada di sekitar Ka'bah disebut Al-Masjidil Haram, suci. Tidak boleh kita mengkotorinya dengan perbuatan apapun, apalagi dengan kata dengan perbuatan-perbuatan lacur, perbuatan ya, apakah ucapan, tindakan dan sebagainya. Hal ini pula yang membuat sholat kita di sana 100 ribu kali lebih baik pada sholat di masjid yang lain. Karena berada pada poros mesta di mana poros bumi ini nyambung langsung terikat dengan arus Allah dengan energi demi energi iman Islam kita yang kita kirim dengan sholat setiap harinya lima kali minimal. Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua? Dan kenapa haji menjadi penutup rukun Islam yang lima pilar ini? Luar biasa. Dari situ saya ketakjubannya luar biasa. Takjub akan kedahsyatan ciptaan Allah dan skenario Allah menciptakan makhluk bernama manusia dan bumi sebagai tempat di mana manusia dilahirkan. Itu alasannya. Kemudian juga alasan kenapa Al-Masjidil Haram menjadi masjid yang pertama. Karena di masjid inilah titik tolak dakwah tauhidnya tadi untuk Nabi Adam AS. Ya, terdapatnya Baitullah yang bernama Ka'bah. Ya. Yang mana kemudian Ka'bah ini Rasulullah SAW sebutkan menjadi golden minnya menjadi rasio emas dunia ya, yang seharusnya menjadi nol derajatnya bagi umat manusia seluruh dunia. Ya, yang benar bagi kita adalah Mekah min time. Pengaturan gradial bumi itu harusnya Mekah, bukan Greenwich. Jadi nol derajatnya harusnya Mekah. Karena Mekah menjadi rasio emas dunia. Iya, ya, belum ya, ya Allah. Apabila dua orang berdiri di ujung bumi, masing-masing dalam satu garis lurus, melewati Ka'bah, ya, melewati Ka'bah, maka akan yang terjadi satu jarak ada jarak yang lebih pendek dan ada jarak yang lebih panjang. Ya, ada jarak yang lebih pendek dan ada jarak yang lebih panjang. Dimanapun dia berada, kedua-duanya berada. Nah, Bapak mati Allah, jika jarak yang lebih panjang dibagi kepada jarak yang lebih pendek, itu hasilnya selalu menunjukkan angka 1,618. Subhanallah. Dan inilah rasio emas bumi yang dilakukan yang diteliti oleh Dr. Stephen McOut, McOut ya, selama 25 tahun bahwa ternyata Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, mulai dari makhluk bersel satu sampai makhluk multiseluler kayak kita, itu menggunakan rumus angka matematika yang sama. Rasio mas pi konstan 1,618. Mau kita lihat Bapak Ibu? Kita lihat ya, ini yang membuat saya takjub kepada Allah. Luar biasa. Inilah makna dari Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Baik, kita lihat. Kita lihat ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Satu Mecca has been ordered as cultural direction, the nation plays for billions of Muslims, and as the holy center of Islam. Soon, you will witness the scientific proof of unbelievable mysteries that have remained hidden in the holy city, Mecca, for thousands of years. the constant superior design number of mathematics, 1.618. The Creator has always used the very same number in numerous events in the universe. In our heart pulses, the aspect ratio of DNA spiral, and the special design of the universe, which is named as dodecahedron, and the leaf array rules of plants, which is named as phyllotaxy, in the snowflakes, crystals, in the spiral structure of numerous galaxies. The creator has used the same number, the number of golden mean, 1.618. Famous astronomer Kepler defines this number as a precious treasury. the an efficient Stephen Newcott, was proved as a result of his 25-year-long study that human faces and bodies, designed pursuant to this ratio, are accepted as beautiful by every single person in the world. the aspect ratio of any form is 1.618, then this form is convenient to golden mean. Perfect design. So, where is the golden mean point of the earth? The proportion of distance between Mecca and the North Pole, the distance between Mecca and the South Pole is exactly Moreover, the proportion of the distance between the South Pole and the city of Mecca to the distance between both poles is again 1.618 the miracle is not over yet. The mean point of the earth, according to common location language of mankind, graticule map, is in the city of Mecca. The proportion of eastern elongation to the western elongation, which are determined as solstice line from Mecca, is again 1.618. Moreover, as shown in the figure, the proportion of western elongation of Mecca to the solstice line to the perimeter of the Earth on this very latitude is surprisingly the golden mean, 1.618. The golden mean point of the Earth, for all mapping systems, even though they vary by a few kilometers, is always within the city borders of Mecca within the holy region that includes Kaaba. You can measure very sensitively the distance between any two points with the help of Google Earth's ruler feature. If you wish, you can verify the correctness of the given ratios by calculating latitude and longitude with a simple calculator. The Filmatrix program is an American program that is used to show golden mean of pictures and paintings. If we accept the graticule map of the Earth as an alive painting whose depth never ends and open it in this program, we will find out that the golden mean point of the Earth is the city of Mecca. with respect to positive longitude and latitude values and being on the lands, not the sea, the only golden mean point of the earth is Mecca. Miracles continue. The golden mean miracle in the Mecca verse of the Quran. There is one unique verse in the Quran that includes Mecca word in an expression that tells there are clear evidences within the city which will give belief to humanity. The relation between the city of Mecca and the Golden Mean is clearly engraved in the Ali Imran Surah, 96th verse. The total number of all letters of this verse is 47. Calculating the golden mean of letter total, we find out that the word of Mecca is expressed by 47 divided by 1.618 equals 29. There are 29 letters from the beginning of the verse till the word Mecca. Just like it is in a world map. If only one single word or letter was missing, this ratio could never be constituted. Without any impairment, we have conducted the very same process that we conducted on the Earth map and witnessed the glorious coherence of letter numbers that reveals the relation of Mecca and the Golden Mean. All this shows that the creator of the earth and mathematics is the same one God. Like a description that created Kaaba, holy region, and the Quran. He reminds whole humanity that knowing the future and common languages of humanity, he gave clues for them. A newer invention on the relation between the Golden Mean, Mecca, Kaaba, and the Quran becomes revealed in each single day. In the figure, it is shown that the measurements with golden mean compass, also known as Leonardo compass, indicate that the city of Mecca is located on the golden mean of Arabia, while Kaaba is located on the golden mean of the city. The probability calculations indicate that all these facts cannot be a mere coincidence. Try to survive with miracle news in holy books, with the golden mean of the world, where the holy mystery is about the Jesus the Christ and the Prophet Muhammad, and with scientific. Eh, jika jarak dari dari Mekah ke Kutub Selatan yang lebih panjang ini dibagi ke jarak dari Mekah ke Kutub Utara, hasilnya pun sama, 1,618. Inilah kenapa Mekah atau Ka'bah menjadi kiblat kita. Karena tidak akan pernah terjadi perbedaan perbedaan jarak, perbedaan waktu. Maka aneh jika umat Islam berbeda Idul Fitrinya, berbeda Idul Adhanya, berbeda saumnya. Tidak boleh itu terjadi. Karena kita umat dan wah tidak Dengan rasio ini saja kita tidak akan mungkin mengalami perbedaan lebih dari 12 jam di seluruh dunia. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya paham arti Inna Allah Rabbul Alamin. Baik, Bapak Ibu Allah, uh, ini keutamaan yang pertama dari kota Mekah. Kenapa Mekah menjadi titik tolak dakwah Tauhid? Uh, manusia yang pertama, Nabi Adam dan juga yang pertama turun ke bumi dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam ya. Baik, keutamaan lain yang Allah berikan kepada Mekah kenapa menjadi titik tolak dakwah tauhid yang pertama? Ya, bagi umat manusia sejak Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah karena Allah SWT menjadikannya sebagai kota suci. Itu tadi, karena lurus dengan arus Allah, maka sucinya arus Allah hadir di tanah suci Mekah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadal balad haramahullahu ya makhlaqas samawati wal ard, fahuwa haraman bihurmatillah ila yumil kiamah. Sesungguhnya negeri ini, Mekah, Allah sucikan dia di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dia akan tetap suci dengan kesucian yang Allah ciptakan berikan hingga hari kiamat. Maka Allah pilih Mekah sebagai titik tolak dakwah tauhid bagi dakwah yang pertama, ya dan manusia yang pertama disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini kesucian yang apa keutamaan yang kedua dari kota Mekah. Allah sucikan Mekah di mana kesucian arus Allah hadir di kota suci Mekah. Maka ini menjadi alasan kenapa Al Makkah Mukarramah disebut uh, masjidnya disebut Al Masjidil Haram dan disebut dengan kota haram. Keutamaan yang kedua dari Masjidil Haram dari dari Mekah adalah Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW harus pergi meninggalkan Mekah untuk hijrah demi menyelamatkan iman dan Islam umat Islam saat itu dari penetrasi kafir Quraisy. Ya, di Mekah Rasulullah SAW selama 13 tahun melakukan dakwah uh, tarbiyah fardiyah yang membentuk individu-individu muslim dan mereka susah untuk dipersatukan menjadi umatan wahidah. Nah, di Madinah periode Madinah ini menjadi uh, fokus kepada takwinu syah, uh, eh, takwinu umat Islamiyah, umatan wahidah, membentuk umat yang satu. Nah, ketika berangkat pergi meninggalkan Mekah, Rasulullah SAW uh, eh, bersabda, "Wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillah." Sesungguhnya engkau Mekah innaki. Sesungguhnya engkau hai Mekah la khairu ardillah adalah sungguh sebaik-baik bumi Allah. Wa habbu ardillah dan negeri Allah yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki, andaikan aku tidak terusir meninggalkan kau ke Madinah. Wa ukhrijtu, aku tidak akan mungkin meninggalkan kau hai Mekah. Baik. Kita ini hanya review sebetulnya Bapak Ibu ya atas materi yang sebelumnya. Yang ketiga, nah karena Mekah ini menjadi poros yang kemudian eh, poros antara bumi dengan uh, eh, ars Allah dan juga lurus dengan ars Allah ada Ka'bah di sana, maka salat di Masjidil Haram itu 100 ribu kali lebih baik karena ada pada pusat porosnya. Ya, 100 ribu kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dari hadis dari Imam Ahmad, ya Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya Rasulullah SAW bersabda, "Salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa." Salat di Masjidil Haram itu 100 ribu kali lebih baik daripada salat di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Bapak Ibu dan mati Allah, Jazakallahu rahmakumullah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena kesucian demi kesucian inilah uh, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang kafir dan musyrik ada di Mekah dan sekitarnya. Di dalam Quran surat At-Taubah, setelah Fathul Mekah Allah menurunkan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Innal innamal musyrikuna najasun fala yakribannal masjidal haram ba'da amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Enggak boleh mereka memasuki Masjidil Haram setelah Fatul Mekah ini sampai hari kiamat. Hal ini kemudian ditafsirkan, diterjemahkan juga, dikomentari oleh seorang mufasir, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 halaman 66 beliau mengatakan diharamkan memberikan keleluasan kepada orang musyrik untuk masuk tanah haram apabila ia datang hendaknya imam atau penguasa mengajaknya keluar wilayah tanah haram untuk mendengarkan apa yang ia ingin sampaikan seandainya ia masuk dengan sembunyi-sembunyi mengedap-edap datang ke kota suci Mekah lalu tinggal di Mekah dan meninggal dikubur di sana, maka kuburannya harus digali. Pindahkan tubuhnya atau tulang belulangnya keluar dari kota Mekah. Nah, ini harus diperhatikan ini oleh para penguasa, oleh para pemegang kunci Mekah dan Madinah sampai hari kiamat. Termasuk juga Madinah sebetulnya. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, menyampaikan, Oh rujul musyrikin min jaziratil Arab." Usir, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Jadi jazirah Arab ini harus steril. Karena ini adalah kehormatan kita umat Islam dunia.